Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa haula wa la illa billahi amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum nun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah ada lima. Yang pertama izhar halki, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, keempat, keempat iklab, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Dan sekarang kita memasuki pelajaran yang ketiga dari hukum nun sukun atau tanwin yakni iklab. Iklab yang dimaksud dengannya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya diubah, diubah menjadi mim dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Contoh, um, ba'ak nun ketemu dengan ba um, baak ya nun sukun bertemu dengan ba kemudian seperti alimum bima tanwin bertemu dengan huruf ba huruf iklab cuma satu yakni hanya sekedar ba kemudian yang hukum yang kelima adalah ikhfa hakiki ikhfa hakiki yang dimaksud dengannya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, za, fa, qaf, kaf. Ini huruf-huruf ikhfa. Cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Dan ketika huruf nun sukun atau ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa sekali lagi cara bacanya disamarkan. Cara bacanya disamarkan, ya. Dan ikhfa ada dua, ada ikhfa yang dibaca dengan tebal yakni jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la seperti huruf sod, bod, to, dan zo serta qaf dibacanya dengan ikhfa yang tebal. Contoh soffan soffa, soffan soffa. Kutubun qa, kutubun qayyimah. Dan yang kedua dibaca dengan tipis atau tarkik. Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ikhfa yang huruf-hurufnya tersebut disifati dengan sifat istifal. Ya. Contoh ketemu dengan sa qawlan saqila, qawlan saqila, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi ikhfa itu ada dua, ada yang e, eh, gunahnya dibaca dengan tafkhim dengan tebal, ada yang gunahnya dibaca dengan tarkik. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa